Dan di antara nikmat dan karunia tersebut adalah duduknya kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala mengingat syariatnya mengingat kewajiban-kewajiban kita dan sungguh semua inilah khala wala quwwah bukan daya upaya kita, bukan pula kekuatan-kekuatan kita, melainkan dengan kemudahan dan pertolongannya. Sehingga barakallahu fikum kita bisa memanfaatkan waktu kita dari waktu-waktu yang Allah karuniakan untuk sebuah amalan yang mulia, yakni bela ilmi, menghadiri majelis ilmu, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana apa yang telah terjadi pembicaraan antara saya dan panitia tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini terkait dengan ruqyah syariah. Tentunya sebagai mukaddimah ketika rukyah adalah salah satu metode pengobatan dari pengobatan nabawiyah untuk berbagai macam penyakit tentunya. Namun yang umum, yang ma'ruf. Rukyah ini dikaitkan dengan apa yang dinamakan dengan gangguan angsa jin. Maka dari itu, untuk membicarakan perkara ini tidak luput dari membicarakan alam mereka dan alam jin termasuk dari perkara gaib. Tentunya beredar di kalangan masyarakat secara umum, kadang ada yang memandang, percaya dengan gangguan jin, dan yang semisalnya, itu termasuk dari hurufat yang dilarang oleh agama. Maka barakallahu fikum. Kita perlu dudukkan permasalahan ini dulu. Apakah percaya dengan adanya gangguan jin? Wujudnya kesurupan mayoritasnya. Itu termasuk tahayul, rofak, atau bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, di antaranya yang masyhur di telinga-telinga kita, apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, orang-orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang jadi titik tekan kita orang-orang yang beriman terhadap al-ghaib. Para imah ahli tafsir menjelaskan definisi tentang al-ghaib ini. Dan mayoritasnya tertumpu pada bahasanya al-ghaib itu yakni mala tudrikuhu hawasuhum wa ukuluhum wahdaha perkara yang tidak bisa diketahui oleh indera-indera mereka ini orang-orang yang beriman tadi dan tidak pula diketahui oleh akal-akal mereka semata. Sekedar panca indera yang Allah karuniakan. Sekedar akal yang Allah berikan tidak bisa mengetahui yang namanya gaib. Untuk mengetahuinya butuh dari apa apa yang Allah jelaskan tentang al-ghaib ini. Terkait masalah ghaib, bahasa sininya ghaib, tentunya ada definisi yang diberikan oleh para ulama kita dari definisi secara bahasa. Ghaib itu aksus syahadah, lawan dari apa yang nampak. wa amrul khafi walaisal adam. Perkara gaib itu perkara yang tersembunyi dan bukan perkara yang tidak ada. Ada, namun tersembunyi. Sehingga pada pengistilahannya secara syar'i al-ghaib wa kullu ma ghaba anil uquli wal anzari minal umur al hadirati wal madiyati wal mustaqbala wa qad ista'sara Allah azza wa jalla bi ilmihi wa ikhtasa nafsuhu subhanahu bidzalik ghaib itu yakni semua yang tersembunyi dari akal-akal dan pandangan-pandangan manusia. Baik itu perkara-perkara yang sedang terjadi, telah terjadi, akan terjadi. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala yakni mengkhususkan dirinya. Hanya dirinya yang tahu tentang beberapa perkara gaib ini. Maka dari definisi ini saya soleh Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala di dalam kitab Aqidatut Tauhid beliau nyatakan gaib itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ghaibul hakiki yakni benar-benar gaib tertutup dari manusia. Sehingga gaib yang hakiki ini layak lam ahadun minan nas. Manusia tidak ada yang tahu tentangnya. Malaikat pun tidak tahu tentang perkara ini. Nabi juga tidak tahu tentang perkara ini. Karena memang benar-benar gaib. Terkait tentang al-ghaib yang hakiki ini, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, Allah nyatakan kepada nabinya, Kul katakan, wahai Muhammad, layaklamu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba ilallah. Tidak ada yang tahu siapa saja yang ada di langit, yakni para malaikat. Dan siapa saja yang ada di bumi, yakni makhluk yang ada yang di bumi ini, tidak ada yang tahu gaib. Kecuali Allah yang dimaksud di sini gaib yang hakiki seperti kapan kiamat itu terjadi. Contoh gampangnya. Tidak ada yang tahu. Jibril salatu wassalam ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan demikian. Mamas'ulul anha bi'alami minasyail. Yang ditanya ini tentang kapan kiamat, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya baik Rasulullah saw Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah dari kalangan manusia dan Jibril sebagai utusan Allah dari kalangan malaikat sama-sama tidak tahu tentang perkara kiamat. Maka dari itu Allah pun mengkhususkan Perkara gaib yang hakiki ini hanya Allah yang tahu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 26, "Lahu ghaibus samawati wal ard." Hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala akan pengetahuan tentang perkara gaib ini. Baik yang terjadi di langit maupun terjadi di bumi. Sehingga Nabi Nuh salatu wassalam pun di dalam surat Hud ayat yang ke-31 menyatakan wala aku lulakum indi khazainullah wala lamul ghaib. Tidak aku katakan kepada kalian, yakni kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau aku ini mengetahui perbendaraannya Allah tentang kapan matinya orang, di mana matinya orang, dan yang lain sebagainya. Dan aku tidak katakan kepada kalian, aku ini tahu perkara yang lain. Demikian pula Nabi Hud di dalam surat Al-Ahqaf juga menyatakan kala inamal ilmu indallah. Perkara kiamat, perkara gaib ilmunya hanya di sisi Allah. Nabi tidak ada yang tahu demikian pula Rasulullah SAW dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50 nyatakan yakni diperintah Allah Taala kul la aku lakum indi khazainullah wala lamul ghaib seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi Sehingga para nabi pun terkait perkara gaib yang hakiki ini tidak ada yang tahu. Macam yang kedua Al-ghaibu nisbi. Yakni gaib yang nisbi. Nisbi itu relatif. Seperti apa yang terjadi di Kudus ini, diketahui oleh orang-orang Kudus hadir di musola ini. Tapi bagi orang yang tinggal di Ngawi, apa yang terjadi di sini gaib bagi mereka. Ini contohnya, jadi relatif. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala terangkan, ini juga disebut gaib. Tapi Allah tidak khususkan, Allah saja yang tahu dalam surat Jin ayat 26 27 Allah nyatakan alimul ghaibi fala ala ghaibi ahad illa man min rasul Allah nyatakan Allah adalah zat yang maha tahu tentang al-ghaib. Dan Allah tidak nampakkan atas perkara gaibnya tersebut siapapun kecuali dari orang yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul. Diberitahu teman Ayat ini dengan ayat-ayat di atas tidak bertentangan. Yang Allah khususkan hanya Allah yang tahu dan tidak ada yang tahu dari makhluk yang manapun itu gaib yang hakiki. Sedang yang di surat jin ini gaib yang nisbi. Yang Allah beritahukan kepada Rasulnya. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 179. Allah nyatakan wa liyudali liyudali'akum alal ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi mayyasha. Dan tidaklah Allah akan memberikan yakni menampakkan kepada kalian semua tentang alam gaibnya, perkara gaibnya. Akan tetapi Allah memilih dari para rasulnya yang Allah kendaki. Maka barakallahu fikum ayat-ayat di dalam surat Al-Quran. Kalau tanpa surat-surat di dalam Al-Quran. Kalau tanpa bimbingan para ulama bisa membingungkan orang. Di surat tadi, di ayat tadi katanya tidak ada yang tahu perkara gaib. Kecuali Allah, tidak ada yang tahu. Para nabi pun menyatakan tidak ada yang tahu. Kok di sini Allah memberitahukan kepada beberapa nabi. Yang Allah kendaki, maka kita harus jelaskan ayat-ayat yang berbicara tentang tidak ada yang tahu tentang al-ghaib kecuali Allah adalah ghaib hakiki. Seperti contohnya kapan kiamat tidak ada yang tahu. Sedangkan perkara yang dinyatakan dinampakkan kepada sebagian rasulnya itu dikatakan gaib nisbi. Bagi orang yang tidak tahu gaib, bagi yang diberitahu tidak gaib. Sehingga antum semuanya ini kalau ditanya antum tahu berapa isi dompet anak misalnya. Ya, amrun gaib, tidak salah perkara gaib itu. Kalau bisa nebak, sekian. Yang warnanya merah, sekian lembar. Yang nama warnanya biru, sekian lembar. Yang warnanya hijau, sekian lembar. Nah, ada makhluk gaib lainnya yang membantu meneliti isi dompet tadi. Nah, ini gaib nisbi termasuk dari perkara gaib nisbi ini adalah alam jin. Kenapa? Karena sebagian dari alam jin ini Allah beritahukan kepada kita. Yang pertama Allah beritahukan kepada kita, kabarkan kepada kita kalau jin itu ada. Dalam surat Azariyat ayat 56 yang ma'ruf oleh kita. Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Berarti Allah mengabarkan kepada kita walaupun jin itu tidak nampak tapi Allah katakan Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita. Bukan cuma diciptakan, berarti ada jin itu. Makhluk berarti jin. Bahkan Allah ceritakan asal muasal penciptaannya dan kapan diciptakan. Dalam surat Al-Hijr ayat 26-27. Allah nyatakan Walakad khalaqnal insan min salsalin min hamain masnun. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari tanah liat yang kering. Yang asalnya dari lumpur yang dibentuk. Waljan dan kami ciptakan jin min qabl min nari semu. Dan sebelum manusia diciptakan, kami ciptakan jin dari api yang sangat panas. Sebagai orang yang beriman, walaupun jin itu mayoritas dari kita tidak melihatnya. Namun dengan kabar dari Al-Quran, kita meyakini mengimani akan adanya. Allah ciptakan jin seperti dalam surat Adzariyat tadi. Allah jelaskan asal penciptaannya dan kapan penciptaannya. Penciptaannya sebelum manusia. Dari api yang sangat panas. Sebagaimana dalam surat Al-Hijab. Dan bahkan di dalam surat Ar-Rahman Allah nyatakan wa khalaqal jan mimmarijim minnar dan kami dan di, Allah ciptakan jin dari nyala api. Nah, dari sini jelas Allah beritahukan alam gaib dari alam jin ini sebagiannya kepada kita. Sehingga kita tidaklah tidak tahu tentang jin secara keseluruhan. Sebagiannya kita ketahui. Makhluknya Allah. Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana manusia. Asalnya, kapannya diciptakan, demikian. Adapun dari hadis, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari jalan umul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah saw bersabda tentang penciptaan makhluk-makhluknya Allah. Allah nyatakan khuliqatil malaikatu minur. Diciptakan para malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijim Dan diciptakan jin dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum. Adapun penciptaannya Adam alaihissalatu wassalam seperti yang telah dijelaskan kepada kalian. Ini secara ringkasnya. Harus diringkas dari mukodimahnya sampai rukyah syar'inya. Dalam waktu nah, sesingkat-singkatnya. Nah, sekarang yang kedua tentang penggambaran apa tuh jin itu, kayak apa tuh wujudnya. diberi nama jin karena dalam bahasa Arab dikatakan suatu itu tertutupi dengan ungkapan jannah syai. Artinya apa? Satarah. <clears throat> Dia telah menutupi sesuatu. Fakulu mastur khafiyun. Maka setiap yang ditutupi tersembunyi. Seorang yang menutup diri. Mana dia tadi? Sembunyi. Di mana? Di dalam rumah. Ya mungkin orang dikatakan di mana dia. Sembunyi. Itu loh di depanmu sembunyi. Itu bukan sembunyi. Itu ngilang. Nah, barakallah. Maka diberi nama jin Kenapa? Li'annahu khafiyun an indarin nas. Karena jin itu tertutup oleh sitter dari pandangannya manusia. Kalau Allah kendaki tersingkap, kelihatan. Ada yang bisa melihat. Kalau dibukakan siternya, terlihat. Adapun wujud aslinya jin itu kayak apa? Allah tidak nampakkan kepada siapapun dari hambanya. Wujud asli jin itu kayak apa? Allah tidak kabarkan. Sudah berhenti di sini. Jangan kita saya akan mau mencari wujud aslinya. Tidak bakal tahu. Akan tetapi yang Allah kabarkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang dijumpai para sahabatnya dan dari apa yang dijumpai langsung oleh para sahabatnya itu jin itu diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk merubah wujudnya. Dengan wujud bentuk makhluk-makhluknya Allah yang lainnya. Datang di beberapa hadis. Hadis Abi Hurairah. Ketika menjaga, yakni zakat Ramadan, zakatul fitri. Ditatangi manusia yang mencuri. Wujudnya manusia. Hingga ditangkap dan dikatakan la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan nah, aku adukan dan aku bawa kamu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya jangan. Anak saya begini, begini, begini. Abu Hurairah iba sudah kasihan dilepas Diulangi lagi. Akhirnya sampai yang ketiga kali. Pokoknya tak laporkan. Bohong terus orang ini katanya. Ndak. Diulangi, diulangi lagi sudah. Jin ini tahu karakter Abu Hurairah yang senang dengan itu. Lepas. Nanti tak ajari tentang ilmu yakni bagaimana supaya kamu tidak diganggu oleh syaitan. Maka disebutkan dalam hadis, jin ini memberikan yakni khobar idha awaita ila firasik ayat al kursi la yazala alaika minallah hafid wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Kalau kamu mau berangkat tidur, bacalah ayat kursi. Senantiasa Allah akan menjaga, memberikan penjagaan kepadamu. Dan syaitan tidak bisa mendekati dirimu sampai pagi. Biasanya kita sempat tidak baca. Habis kerja, sudah capek. jangankan baca ayat kursi, doa mau tidur, lupa. Habis itu mimpi ketemu naga. Al-Muhim, nah, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya dia itu syaitan. Juga hadis Ubay bin Kaab yang beliau memiliki sekarung kurma yang beliau biasa sedekahkan. Tapi makin hari belum disedekahkan karungnya ini berkurang terus isinya. Maka beliau berniat menjaga, ngawasi, sembunyi di tempat untuk melihat siapa yang melakukannya. Maka ada sosok yang besarnya seperti remaja yang sudah balik ABG. Disebutkan di hadis Al-Ghulam Al-Muhdala. Diberi salam sama Ubi bin Ka'ab. Jawab salam. Maka Ubi bin Ka'ab tanya, Ma'anta jinniyun. Au insiyun. Kamu ini jin? Atau manusia? Maka jin ini menjawab, La, aku bukan manusia, bal jinni. Bahkan aku adalah jin. Bentuknya anak-anak, ngaku jin. Maka Ubay bin Ka'ab meminta, Fanawalani yadak, tunjukkan tanganmu kepada diriku. Fanawalku yaddahu fa'idha yadduhu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin dan dia tunjukkan tangannya tangannya tangan anjing dengan bulu anjing kemudian diinterogasi hakada khalqul jin apakah seperti ini wujud aslinya jin tidak jawab tidak dijawab. Bahkan cerita mengalihkan pembicaraan. alimat til jin. Anama fihim rojulun asyadu minni. Kalangan jin tahu. Kalau tidak ada jin yang lebih kuat daripada aku. Jadi tanya apa wujudnya jin ini? Seperti kamu ini. Dan jawab. Malah cerita lain. Kalau semua jin itu tahu. Sayalah jin terkuat. Istilahnya bahasa kita seperti itu. Maka pembicaraan pun beralih. Ini pinternya jin. Kalau ditanya itu mengalihkan pembicaraan. Bahkan termasuk triknya jin ngajak dialog ketika dirukiah untuk ngambil nafas. Karena hampir kau dengan bacaan rukiahnya. Bentar, bentar, ada informasi ini. Seperti itu. Ini ngalihkan pembicaraan. Ubay bin Ka'ab pun teralihkan pembicaraan. Ini ditanya wujudnya malah pamer kalau dia juaranya kaum jin. Akhirnya ditanya, Fama ja'abik. Apa urusanmu datang kemari? Kata jin ini balaghana anaka tuhibu sadaqah. Fajina nusib minta amik. Aku dengar kamu orang yang gemar sodakoh. Maka aku datang untuk mengambil makanan yang kamu sodakohkan tadi. Kemudian jin ini cerita, uh, ditanya oleh Ubay bin Kaab, Fama yenjina minkum. Apa yang bisa menyelamatkan diri-diri kami dari gangguan kamu ini. Gangguan kalian ini bangsa jin. Maka dijawab hadil ayah alati fi suratil bakara Yani ayat kursi. Al-muhim. <clears throat> jin bisa nampak. Menampakkan diri dalam wujud manusia. Ada yang bisa menampakkan diri makhluk yang aneh. Sosok anak-anak bertangan anjing. Adapun dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan sahabat untuk mengusir ular yang masuk <clears throat> di rumahnya tiga kali sebelum dia bunuh. Karena memerintah apa membunuh ular adalah sunnah. Namun ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan jangan langsung kalian bunuh, usir. Alasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis Abi Dawud dan Ahmad, Inna nafaran minal jin aslamu bil Madinah. Ada sekelompok jin dalam wujud ular yang berislam di Madinah Fa رَأَيْتُمْ أَحَدًا ahadan minhum fahadiruhu مَرَاتٍ Maka kalau kamu menjumpai ular di rumahmu nanti, maka peringatkan untuk keluar tiga kali. Karena dia paham bahasanya manusia dan akan keluar. Nah, maka barakallahu fikum ini dalil menunjukkan jin bisa menampakkan wujud dalam bentuk ular. Sekarang setelah kita tahu penciptaannya, agamanya jin ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan <clears throat> di dalam surat jin ayat yang ke-11 Allah nyatakan tentang jin wa ana minna salihun wa minna duna dzalik wa kunna taraiqa qidada Jin kayak manusia. Sebagian dari kami soleh. Sebagian dari kami yang lainnya bukanlah jin-jin yang soleh. Yang jelas kuna bidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi ada jin ahlu sunnah, jin ahlu bid'ah. Ada jin kafir, ada jin muslim. Di dalam surat jin ayat 14 juga dikatakan wa ana minal muslimun wa minal qasitun. Sungguhnya dari kami kalangan jin ini ada yang Islam namun ada yang ahli maksiyah. Sekarang posisinya jin itu di mana? Kadang orang itu kalau sudah teracuni paham materialisme, kalau ada wujudnya mana? Dia belum percaya kalau ada jin sebelum ditonyo sama jin. Apa wujudnya? Maka perlu diketahui Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 27, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sungguhnya jin itu melihat kalian. Demikian pula kabilahnya. Bangsanya jin lihat kita min haitsu la tarawnahum. Tapi dari tempat yang kamu tidak melihat mereka. Kita ngaji di sini, Bang Sajen ngaji. Mereka ngelihat kita ngaji, tapi kita enggak melihat mereka. Adapun Syekh Mukbil rahimahullah taala menjelaskan kaum jin itu tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Adapun jin muslim tinggal di masjid dan tempat-tempat yang bersih. Adapun jin kafir al-qasitun tadi tinggalnya di WC, kamar mandi, dan tempat-tempat yang kotor. pohon-pohon besar yang tidak pernah disapu. Nah, di sana banyak tokeknya, kencing tokek, maaf maaf tinja tokek, nah, di situ tempatnya. Tempat-tempat yang kotor itu jin yang jahat. Maka dari itu dalam hadis Abdul Aziz ibn Suhaib yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim Naam, beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya ianya ketika masuk ke kamar kecil WC dan yang semisalnya berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith yang al-hubus wal khaba'is ini kalangan jin-jin yang tentunya tinggal di tempat jelek berarti jin-jin yang kafir yang jahat benci kepada muslim sebagaimana manusia kafir benci memusuhi muslim jin-jin yang tinggal di tempat-tempat jelek ini pun benci dan akan mengganggu menyakiti sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan, ajarkan untuk berdoa, berlindung kepada Allah dari jin-jin laki maupun perempuannya. Adapun makanannya, jin makan makhluk. Di antara riwayat yang menjelaskan tentang makanan jin adalah riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dicarikan batu untuk istinja, untuk istijmar. Beliau berpesan, jangan, yakni batu saja, jangan tulang dan jangan kotoran yang telah mengering dari kotoran binatang. Akhirnya ditanya. Yakni ditanya tentang kenapa al-ajmi warauta. Kenapa tidak boleh? Tulang kan juga keras. Kotoran binatang yang telah membatu juga keras. Seperti batu kenapa tidak boleh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huma min ta'amil jin baik tulang maupun kotoran yang telah mengering dari kotoran binatang, itu makanannya jin. Asal muasalnya ada rombongan jin yang baik datang kepada Rasulullah SAW dan mereka minta bekal untuk perjalanannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam katakan, fada'autullah lahum ala yamuru bi admi wala bi rausah ila wajadu alaiha ta'am. Maka aku doakan Jin-jin ini ketika melewati tolang, melewati kotoran yang telah mengering, maka di sana mereka menjumpai makanannya. Nah, jadi makan seperti ini itu atas doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita makan, yang tidak usah ini tulangnya untuk saudara kita dari kalangan jin. Tidak usah, tidak usah nyajen pakai tulang. Kalau itu tulang lunak, lahap semua. Ya. Barakallahu fikum. Al-muhim, secara sepintas kita ketahui. Berarti jin itu benar-benar makhluk. Keberadaan wujudnya disebutkan dalam Al-Quran. Lengkap dalam agama ini dijelaskan wujudnya yang asli tidak kita ketahui, namun punya kemampuan berubah-ubah wujud. Makanannya ini, tempatnya ini. Nah, barakallahu fikum. Itu ringkasan dari sekilas pandang tentang alam lain, alam dunia lain. Ikhwa azani Allah wa iyakum wa barakallahu fikum. Allah takdirkan jin-jin jahat dan jin-jin yang jahil. Terkadang dengan izin Allah menimpakan mudarat kepada manusia. Ayahnya manusia yang kafir, pengennya memberikan mudarat kepada orang-orang yang baik. Demikian pula yang jahil. Kalau dia merasa disakiti akan balas menyakiti. <clears throat> merasa didolimi akan marah balas. Dengan perbuatan jeleknya. Maka datang beberapa dalil tentang pensyariatan berlindung dari mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf <clears throat> ayat yang ke-200 Allah nyatakan wa ima yanzaghannak minasyaitan syaitan fasta'id billah Innahu sami'un alim. Adapun ketika syaitan memberikan gangguan. Gangguan di sini bisa memicu marah manusia. Was-was yang ada di dalam hati. Rupa ketakutan tanpa sebab. Bahasa medisnya depresi. Ketakutan yang tidak bisa diterima akal sehat. Sebabnya atau tidak bisa dianalisa. Apa sebabnya? Maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya dia zat yang maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Kemudian <clears throat> Mirip dengan ini di dalam surat Fusilat ayat 36. Bedanya cuma innahu huwas samiul alim. Kemudian barakallahu fikum adapun dalam hadis apa yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu talanhu, beliau mengatakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ifritan minal jin sungguhnya ifrit orang sini nyebutnya ifrit adalah dari kalangan jin mungkin orang kudus sama dengan orang awam jin iprit. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ifritan minal jin ja'ala yaftiku alayyal bariha." Ifrit dari kalangan jin ini tadi malam berusaha mengganggu aku. Liyakta alayya salah untuk membatalkan sholat. Fa inallaha amkanani minhu. Fadza'attuh. Dan sungguhnya Allah beri kemampuan atas diriku untuk melumpuhkan jin. Akhirnya Ifrit pun dilumpuhkan oleh Rasulullah SAW. ketika sudah lumpuh bawah kuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walakat hamamtu an arbitahu ila jambi syariah min syawaril masjid hatta tusbihu tangdurun ilaihi ajma'u. Sungguh aku punya keinginan untuk aku ikat ifrit ini di salah satu tiang-tiang di sisi masjid ini. Supaya keesokan harinya kalian semua bisa melihat wujudnya Ifrit. Kenapa tidaklah dilakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teringat ucapan Nabi Sulaiman yang memohon kepada Allah, Robi Firli wahabli mulkan layam bagili ahadin minal. Ya Allah ampuni aku dan beri aku kekuasaan yang tidak sepantasnya siapapun setelahku memiliki kekuasaan tersebut yakni menguasai bangsa jin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepas. Walaupun beliau diberi kemampuan untuk menundukkannya. Di sini diriwayatkan Imam Muslim. Al-Muhim kerjanya jin jahat ganggu. Sampai di syariatkan berlindung dari kejelekannya. Dan di antara kejahatan-kejahatannya, secara ringkas lagi, yakni fenomena kesurupan. fenomena kesurupan ini barakallahu fikum jin yang merasuki badan manusia itu perkara yang wake secara kenyataan kita kadang melihat baik itu menyengaja disurupi menyengaja kesurupan seperti para pemain kuda lumping atau yang kesurupan tanpa sengaja tidak berencana supaya disurupi, nah, kesurupan dia. Dan secara nas syariat, iya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah nyatakan alladzina yakuluna riba layakumun ilakamayakumuladi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba nanti di hari akhir, di hari kiamat tidak bisa berdiri dia. Kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan dengan gilanya. Minal mas, minal junun Jadi orang yang tidak percaya itu tidak mungkin. Kesurupan-kesurupan apa? Stres itu. Ingat, ada kesurupan. Adapun dari hadis, nah adalah riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Anas. Kalau jin itu merasuk dalam tubuh manusia. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam nyatakan, Inna setan yajri minal insan majredam. Setan, jin, itu berjalan dari tubuhnya manusia itu melalui jalan peredaran darah. menguasai diri manusia dengan menjalari peredaran darah mereka. Sehingga orang yang kerasukan jin termasuk orang yang sakit. Ada gangguan di dalam tubuhnya. Mengalir di aliran darah itu makhluk yang namanya jin maka disyariatkan oleh syariat kita berobat dari penyakit yang manapun termasuk kesurupan jin. Boleh seorang berobat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya Bahasanya dari jalan Jabir bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan likulida dawa bagi setiap penyakit itu ada obatnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida usiba dawa udda barra bi Kalau obatnya tepat tepat dengan penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah. Sehingga kalau kita punya penyakit, obat yang manapun asal tidak haram, coba. Karena kalau tepat, sembuh. <clears throat> kalau tidak tepat, belum sembuh. Kalau keliru, tambah parah. Keliru obat, salah obat, kelebihan obat, mudorot. Jangan disangka makin banyak makin baik ini diminum sehari tiga kali. Pagi sore satu tablet. Biar cepat sembuh, diminum sekali. Nah, Bara Sembuh dia. Tidak sakit lagi insya Allah. Nah, Al-Muhim. Termasuk berobat dari sakit yang disebabkan gangguan jiwa. Dalil pula hadis Usamah ibn Sarik yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari di dalam Adabil Mufrad dan disohihkan Albani, yakni Syekh Al Albani di dalam Sahih Adabil Mufrad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, anak tadawa, Wahai Rasulullah, apakah boleh kita berobat dari penyakit? Naam. Iya, boleh kamu berobat. Ya ibadallah, tajawau. Berobatlah kalian. Fa Allah azza wa jalam yadha' da'an ila wada'alahu sifaan. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan satu penyakit. Kecuali Allah letakkan pula obatnya ghaira iwahid kecuali satu penyakit. Akhirnya ditanya oleh para sahabat, "Wa ma hiya ya Rasulullah al-haram?" Penyakit tua. Tidak bisa diobati. Nah, sudah. Tua itu penyakit. Iya apa iya? iya. Ya, sudah tua sekali tapi. Sudah. Sudah tidak enak apa-apa. Bangun pagi, sakit semua. Mulai punggung. Buka mata, disambut bukan pemandangan yang indah. Muter plafonnya. Vertigo. Baru jalan sebentar, akan pahit. Tidak enak makan, tidak apa-apa. Ini tidak, bisa diobati. Nunggu giliran, insya Allah. Sekarang barakalafikum. fenomena orang kesurupan, berbuat, tidak selayaknya orang waras berbuat, itu ada dua macam. Tidak semua orang yang kelihatan agak apa? Kayak gila, tidak waras begitu bahasa kita. Itu belum tentu langsung, oh, ini pasti gangguan jin. Belum tentu. Kata Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Saleh al Uthaymin rahimahullah taala di dalam Sarah Riyadi Salihin beliau menguraikan orang yang macam kesurupan itu Kayak orang nggak sadar, bukan apa ya, kemauan sendiri, bicara ini dan itu, bergerak ini, goling-goming, belum tentu itu kena jin. Kata beliau, wasara'u na'udhu billah minhu nau'an. Gejala model ini, syarat mulung goming, gak karuan, gak waras, begitu. Itu na'udzubillah minhu, kita berlindung darinya. Ada dua macam. Yang pertama, sor'un bisababi tashannujil aqsab. Jalan dakwara seperti itu karena sebab gangguan aqsab saraf. Ini yang disebut tadi stres, depresi berat. Tahu sendiri, nangis sendiri, garuk-garuk, padahal tidak gatel. Jangan langsung, wah ini kesurupan ini, kita rupiah. Kalau gejalanya gangguan saraf, kata Syekh Utsaimin, wahada mardun adwi ini penyakit badan seperti penyakit yang lain. Yumkin ayu alat min kibalil atiba ilmadiin. Pengobatannya para dokter medis. Di Rukiah senyum-senyum. Tenang. Katanya adem. Ya. Nyaman. Sudah capek lagi dong. Nah, barakallahu fiikum. Ini jangan-jangan bukan jin. Dibawa ke dokter, dikasih obat, sembuh. Wah, tiwas di roya. Enggak, enggak ada tiwas. Dapat pahala. Tapi yang jelas, kata Syekh Utsaimin, ini penyembuhannya dengan medis. il akakir. Alat itu sakinuhu autoziluhu utamaman dengan diberikan beberapa obat yang bisa menenangkan pikiran dia atau bahkan menyembuhkan. Rajin minum obat kuncinya. Namun ini sekedar apa yang kadang kita dengar dari masyayikh kita Terkadang orang yang kena gangguan sarafnya ini dimanfaatkan oleh jin. Sehingga double. Karena bentengnya terbuka. Lupa ibadah, lupa apa. Maka pengobatannya double. Minum obat dia dirukyah iya. Macam yang kedua, penyebabnya jin. Kata Syekh Utsaimin kismun akhar bisa babi sayatin wal jin. Yatasallab al jinu alal insi fayusri'uhu wa yadkhul. Ya, ini sebabnya jin. Jin ini menguasai manusia, mengalahkannya dan merasukinya. Gejalanya langsung saya terjemahkan saja. Sudah duhur? Belum. Duhur jam berapa kudus? 12 kurang sedikit. Baik. Yakni kadang orang membentur-benturkan tubuhnya ke tanah sampai pingsan karena kerasnya benturan dia. Dia tidak merasa. Kadang setannya atau jinnya ini menampakkan atau barakallahu fikum menguasai orang tadi merancukan orang-orang di sekitarnya seolah-olah sudah sembuh yabda yatakalam ala lisani bicara menggunakan lisannya korban yang disuruh tadi. Sehingga kata Syekh Allah ala diyasma al kalam yakul inala diatakalam al ins. Sampai orang yang mendengar, oh ini pulang sudah sadar, sudah beri, bisa cerita ini. Akan tetapi sungguhnya itu jinnya yang ngomong. Wah, sudah sembuh dari pingsannya. Sudah sadar ya. leh iya. Walihada tajidu viba di kalami ikhtilaf. Tapi terkadang kamu jumpai bicaranya ini nyeleneh, tahu nyeleneh sini. Masih Jawa kan? Bicaranya nah. Bicaranya ngelantur. Tidak seperti orang sebelum bingsan tadi. Loh, kok aneh? kesukaannya justru apa yang dia <clears throat> benci. Tidak suka minum kopi tiba-tiba buatkan kopi itu. Tidak doyan sambal tiba-tiba makan sambal tok. Wah oh, ini kuda lumping bukan dia ini. Nah, lagi, nah, Ini akhirnya terbongkar. Kenapa bisa demikian? Kata beliau li'anahu yataghayyar babi natqil jin. Yang merubah bicaranya jin tadi. Hadha nau min Gangguan yang semacam ini nasallallahu ayu idana wa iyyakum minhu wa min ghairi minal afad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita juga Anda dari kesurupan ini dan penyakit-penyakit yang lainnya. Amin. Hadan nau ilaju bil kiraah min ahli ilmi wal khair. Sampai di sini dulu nanti insya Allah. Baca sholat duhur kita lanjutkan lebih diringkas lagi.